Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi-Nya Nabi Muhammad dan keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah umroh dan juga para penziarah Masjid Nabawi, para mukimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Seperti biasanya pada hari Jumat kita akan bersama-sama membaca kitab yang telah dikarang oleh salah seorang guru eh, kami di sini yaitu Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah seorang ahli hadis di kota Madinah dan sampai sekarang beliau masih mengajar di Masjid Nabawi ini. Sampai kita pada halaman yang ke-22 di dalam kitab beliau Hukuku Ulatil Umur. Hak-hak para penguasa. Beliau mengatakan di dalam poin yang kelima di antara hak-hak para penguasa yang harus kita tunaikan sebagai seorang rakyat adalah beliau mengatakan minan nushi lil mulati ad-du'a lahum wa 'adamu ad-du'a'i 'alaihim beliau mengatakan hafizahullah termasuk di antara nusah termasuk di antara an-nasihah yang harus kita tunaikan kepada pemerintah kita dan juga penguasa kita adalah ad-du'a lahum mendoakan kebaikan untuk mereka wa adamu du'ai alaihim dan tidak boleh mendoakan kejelekan atas mereka yang termasuk nusah yang ada di dalam hadis itu ad untuk imam-imam kaum muslimin kepada pemimpinnya, demikian pula kepada para ulama'nya. Di antara bentuk nasihat kita kepada pemimpin kita adalah mendoakan kebaikan. Ad-du'a ulahum, mendoakan yang baik untuk penguasa dan juga pemimpin kita wa du'a'i alaihim dan tidak boleh mendoakan yang jelek untuk para penguasa. Kemudian beliau mengatakan wahia tariqatu ahli sunnati wal jamaah. Dan cara seperti ini, yaitu mendoakan kebaikan bagi penguasa, adalah cara ahlu sunnah wal jamaah. Ini adalah cara dan torikohnya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah, sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan, mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka dinamakan dengan ahlu as-sunnah. Ahlu artinya adalah orang yang paling dekat. Ya, ahlu rojul maksudnya adalah orang yang paling dekat dengan seseorang. Istrinya, anak-anaknya. Maka mereka dinamakan dengan ahli. Ahli kedokteran karena dia sangat dekat dengan ilmu kedokteran. Pengalaman. Dan mengerti benar tentang kedokteran. Demikian pula ahlu sunnah mereka dinamakan ahlu sunnah karena mereka sangat dekat dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik di dalam masalah akidah, baik di dalam masalah ibadah, baik di dalam di dalam muamalah, di dalam masalah akhlak, maka mereka sangat dekat dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka dinamakan dengan ahlu sunnah wal jamaah dan mereka juga ahlul jamaah ini maksud dengan jamaah di sini adalah jamaahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa mereka dinamakan dengan ahlu jamaah? Karena mereka tidak menyimpang dan keluar dari jamaahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Berusaha semaksimal mungkin mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum di dalam setiap tingkah lakunya, di dalam setiap keyakinannya, di dalam setiap ibadahnya dan juga muamalahnya. Berusaha tidak keluar dari jalan dan juga cara yang telah ditempuh para sahabat yang telah dipuji mereka oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Sehingga mereka dinamakan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Dan beliau mengatakan ini adalah caranya ahlu sunnah wal jamaah. Ya, mendoakan kebaikan untuk penguasa dan juga pemerintah. beliau mengatakan Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi siyasati Syar'iyah Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau as satu syar'iyah halaman yang ke-129 walihada kana as-salafu kal Fudail ibn Iyad wa Ahmad ibn Hanbal wa ghairihima yaqulun law kana lana da'watun mujabatun la da'awna biha lisultan beliau mengatakan itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau mengatakan oleh karena itu para salaf seperti Al-Fudail Ibn Iyad ini seorang ulama yang meninggal pada tahun 187 Hijriah itu pada abad yang kedua dan beliau adalah guru dari Al-Imam syafii rahimahullah wa Ahmad bin Hanbal demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal murid dari Imam Syafi'i rahimahullah wa ghairihima dan selain keduanya. Dan salah nanti akan kita sebutkan nukilan-nukilan dari para pendahulu kita tentang masalah mendoakan kebaikan bagi para penguasa dan juga para pemerintah. Yaqulun mereka semuanya mengatakan Lau kana lana da'watun mujabatun la da'awna biha li sultan. Semua mereka yang disebutkan tadi yaitu Fudail bin Iyad, Ahmad bin Hanbal dan juga yang lain mereka mengatakan seandainya kami memiliki doa yang mustajab. Seandainya kami tahu bahwasanya kami memiliki doa yang mustajab yang kalau kami berdoa dengannya Allah SWT akan mengabulkan doa kami. Yang mereka mengatakan seandainya kami tahu bahwasanya kami memiliki doa yang mustajab. La da'auna biha lisultan. Niscaya kami akan berdoa untuk kebaikan penguasa. Ya seandainya kami tahu bahwasanya kami memiliki doa yang mustajab, niscaya kami akan jadikan doa tersebut untuk kebaikan penguasa. Ya, ini adalah ucapan para pendahulu kita yang mereka mengetahui faedah dan juga maslahat dari mendoakan kebaikan bagi pemerintah. Ya sampai seandainya mereka punya satu doa yang mustajab saja, ini saya mereka akan jadikan untuk untuk penguasa, bukan untuk dunia mereka. Mungkin kalau ini diberikan bagi salah seorang di antara kita. Ya seandainya salah seorang di antara kita diberikan satu doa yang mustajab. Kira-kira doanya apa? Nah, sebagian kita ingin ingin uang yang banyak. Sebagian ingin jabatan yang lebih tinggi. Ya seandainya dia punya doa yang mustajab yang dia tahu kalau dia berdoa dengannya dia dikabulkan, maka sebagian besar dari kita mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Ya, mumpung saya punya doa yang mustajab, saya akan berdoa ini dan dan itu. Lupa dengan kepentingan orang banyak. Ya, yang penting dirinya yang yang mendapatkan kebaikan dari doa tersebut. Ini mungkin sebagian besar dari kita demikian. Tapi para ulama, orang-orang yang soleh, yang pandangan mereka jauh ke depan, dan wawasan mereka lebih luas, tahu tentang masalah yang besar apabila mendoakan kebaikan untuk pemerintah dan juga penguasa. Sehingga berani mereka mengatakan, kalau saya punya doa yang mustajab, tidak dikemana-kemanakan akan berdoa dengannya kepada Allah diberikan ya doa mustajab tersebut kebaikan bagi kebaikan bagi penguasa. Ya, dan ini adalah ucapan Imam Ahmad bin Hanbal demikian pula Fudail bin Ayyad dan yang lain dan seolah akan kita sebutkan ukilan-ukilan dari para pendahulu kita demikian pula para ulama ya tentang masalah ini. Kemudian beliau mengatakan waqala Syekh Abu Muhammad Al-Hasan al Bahari fi kitabih Syarh Sunnah dan berkata Syekh Abu Muhammad Al-Hasan Al-Barbahari dan beliau adalah seorang ulama yang meninggal pada tahun 329 Hijriah yaitu pada awal abad yang keempat di dalam kitabnya Syarh Sunnah halaman ke-116 beliau mengatakan wa idza ra'aita ar-rajula yada'u ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa wa idza ra'aita ar-rajula yada'u lis-sultan bis-salahi fa'lam annahu sahibu annahu sahibu sunnatin insyaallah yaqul Fudail bin ayyab law kanat li da'watun ma ja'altuha illa fi sultan berkata Al-Barbahari rahimahullah yang artinya apabila engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan bagi penguasa. Apabila engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan bagi penguasa, fa'lah maka ketahuilah kata beliau. Dan ini beliau ucapkan ya dan beliau e, meninggal pada tahun 329 Hijriah. Jadi sudah seribu tahun yang lalu atau lebih. Ya beliau mengatakan apabila engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan untuk penguasa, fa'lam maka ketahuilah bahwasanya dia adalah sahibu hawa, yaitu orang yang memiliki hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsunya. Apabila ada atau kita melihat ada seseorang dia mendoakan kejelekan bagi penguasa, didoakan dengan lakna, didoakan dengan lain ya dengan dengan doa yang tidak baik, dengan doa yang jelek. Fa'lam maka ketahuilah bahwasanya dia adalah sahibu hawa, dia adalah pengikor hawa nafsunya. Wa idza ra'aita rajul dan apabila engkau melihat seseorang yad'u li sultan, dia mendoakan kebaikan untuk penguasa. Bisalah dengan kebaikan. Yang mendoakan ya Allah perbaikilah para penguasa kami, perbaikilah para pemimpin kami. Fa'lam maka ketahuilah annahu sahibu sunnah, orang tersebut adalah pemilik sunnah. Artinya dia berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Dia mendoakan kepada penguasa dengan kebaikan. Makanya adalah jalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah Insyaallah ya insyaallah apabila Allah menghendaki. Dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana ya perhatian para pendahulu kita dan mereka menganggap bahwasanya orang yang mendoakan kebaikan bagi penguasa maka dia adalah orang yang mengikuti sun sunnah. Dan sebaliknya, orang yang mendoakan kejelekan bagi penguasa maka dia adalah sahibu hawa, dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kemudian beliau menukil ucapan Fudail Ibn Iyad ya guru dari Imam Syafi'i lau asli li da'watun ma ja'altuha illa bi sultan seandainya aku memiliki doa yang mustajab niscaya tidak aku jadikan doa mustajab tersebut kecuali untuk kebaikan penguasa ya ini ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah kemudian setelah itu Syekh Hafizullah mengatakan ثم أسند إلى فضيل قوله لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في سلطان قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا kemudian setelah itu Al-Barbahari yang menyebutkan asar dari Fudail dengan sanatnya yaitu ucapan beliau seandainya aku memiliki doa yang mustajab ini saya aku jadikan untuk penguasa Hilalahu. Ada yang bertanya kepada beliau. Ada yang bertanya kepada Fudail ibn Iyad. Ya Aba Ali. Fassir lana hadha. Wahai Abu Aba Ali. Dengan adalah kunyah beliau. Itu kunyahnya Fudail. <coughs> ibn Iyad. Beliau ditanya. Ya Aba Ali. Fassir lana hadha. Wahai Aba Ali. Terangkan kepada kami tentang ucapanmu ini. Yaitu kenapa engkau mengatakan ucapan yang demikian? Seandainya engkau memiliki doa yang mustajab, maka engkau berikan untuk kebaikan penguasa. Kenapa engkau mengucapkan yang demikian? Terangkan kepada kami maknanya. Hal maka Abu Ali yaitu Khudail bin Ayyad mengatakan, "Idza ja'altuha fi nafsi lam ta'duni." Beliau mengatakan, "Aku kalau aku jadikan doa tersebut untuk kebaikan diriku sendiri, yang meminta kepada Allah semoga aku mendapatkan hidayah atau meminta kepada Allah ya semoga dia mendapatkan keluasan rezeki dan seterusnya. Mengkhususkan doa mustajab tersebut untuk dirinya sendiri. Lam tak duni nisaya faedahnya ya tidak kepada orang lain. Faedahnya hanya untuk dirinya sendiri. Ya, kalau aku jadikan doa mustajab tersebut untuk diriku, maka ini hanya manfaatnya dan juga faedahnya hanya untuk diriku, tidak sampai kepada orang lain. Wa idza ja'altuha fi sultan salu. Dan apabila aku jadikan doa mustajab tersebut untuk kebaikan penguasa, saluha maka dia akan menjadi soleh. Maka dia yaitu penguasa akan menjadi baik, akan menjadi orang yang soleh. Kalau memang itu adalah doa yang mustajab dan Allah mengabulkan, kemudian dia berdoa ya Allah aslih lana ulata umurina, ya ya Allah perbaikilah penguasa kami. Berikanlah mereka hidayah dan seterusnya. Kemudian Allah mengabulkan soluha fasoluha bisalahihi al-ibadu wal bilad. Maka akan baik dengan baiknya pemerintah kita al-ibadu wal bilad, para hamba dan juga negeri ini. Jadi kalau mulatul amr yaitu pemerintah menjadi baik, mendapatkan hidayah dan istiqomah di atas agama, maka yang baik bukan hanya dirinya. Tetapi hamba-hamba yang lain juga akan menjadi baik. Ya akan ditegakkan dakwah, akan didukung dakwah di mana-mana. Ya akan ditegakkan syiar-syiar agama. Demikian pula akan menyebar keadilan di mana-mana. Ini adalah kebaikan bagi manusia, demikian pula kebaikan bagi negeri tersebut. Ya, oleh karena itu para ulama kenapa mereka memilih mendoakan kebaikan bagi penguasa karena pengaruhnya besar yang menyeluruh bagi seluruh negeri dan juga seluruh rakyat. Kemudian beliau mengatakan fa umirna an nad'u lahum bisalah. Maka kami diperintahkan untuk mendoakan kebaikan yang untuk mereka yaitu para penguasa. Walam nu'mar an nad'a alaihim dan kami tidak diperintah untuk mendoakan kejelekan bagi mereka. Kami tidak diperintah untuk mendoakan kejelekan bagi mereka. Wa in zalamu wa in jaru. Meskipun mereka berbuat zalim, meskipun mereka berbuat zalim. Zulm dan juga jaru ini hampir sama. Meskipun mereka berbuat zalim, mendolimi kita di dalam mungkin di dalam fisik kita atau mendolimi kita di dalam harta kita atau mendolimi kita di dalam kehormatan kita Kata beliau wa in dolamu, wa in jaru. Meskipun mereka berbuat dolim kepada diri kita atau kepada saudara kita. Maka tetap kita mendoakan kebaikan untuk penguasa. Ya jangan sampai kedoliman yang dilakukan oleh penguasa dan juga pemerintah menjadikan kita justru mendoakan jelek bagi penguasa. Kalau kita doakan dengan kejelekan maka bertambah jelek keadaannya. Tapi seandainya kita doakan dengan hidayah, kita doakan dengan kebaikan, maka dia semoga Allah menyadarkan beliau ya kemudian setelah itu beliau memperbaiki dirinya. Dia mencabut kezalimannya, mengembalikan hak kepada yang yang berhak. Wa in zalamu wa in jaru meskipun mereka berbuat zalim. Lianna zulmahum wa jawrahum ala anfusihim wa salahahum li anfusihim walil muslimin. Karena sesungguhnya kedoliman yang mereka lakukan adalah untuk diri mereka sendiri. Artinya akibatnya mereka yang merasakan sendiri. Jadi mereka e, berbuat zalim kepada rakyatnya, maka kezaliman tersebut akan mereka rasakan sendiri. Kalau tidak di dunia maka di akhirat. Mereka yang akan menanggung sendiri kezaliman tersebut. Dan kebaikan mereka adalah untuk diri mereka sendiri dan juga untuk kaum muslimin. Ya, ini menunjukkan pentingnya seseorang mendoakan kebaikan bagi penguasa meskipun dia berbuat zalim. Ya, karena kezaliman yang mereka lakukan itu adalah untuk diri mereka sendiri. Mereka yang akan menanggung akibatnya. Mendolimi rakyat, maka kalau tidak disempurnakan di dunia, akan disempurnakan oleh Allah di akhirat. Ya, dan ini adalah kejelekan yang kembali kepada mereka sendiri. Sebagaimana dalam hadis, ya apabila seseorang memiliki kezaliman kepada yang lain, maka kebaikan yang dia miliki akan diberikan kepada orang yang dizalim. Mungkin dia punya pahala salat, punya pahala puasa, punya pahala ibadah-ibadah yang lain. Kalau dahulu pernah mendolimi orang lain di dunia, maka kebaikan yang dia miliki, hasanah yang dia miliki akan diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Semakin banyak orang yang pernah dia zalimi, maka akan semakin banyak pula kebaikan pahala yang diambil dari dirinya. Kalau sudah tidak punya kebaikan, sementara yang dia zalimi masih ngantri, masih banyak. Maka dalam keadaan demikian, dosa yang dilakukan oleh orang yang pernah dia zalimi diambil dan dipindah ke orang yang pernah mendolimi tersebut sesuai dengan kadar kedolimannya. Tentunya ini adalah yang sebuah kerugian di akhirat yang seseorang datang ya di, di hari kiamat membawa pahala ibadah, tetapi ternyata setelah sampai di sana dibagikan pahalanya kepada orang lain. Padahal itu di, suatu hari di mana kita sangat butuh dengan satu kebaikan. Seandainya seseorang meminta kebaikan dari anaknya yang selama ini dia besarkan, ini saya anaknya tidak akan memberi. Seandainya dia meminta kebaikan, pahala kepada orang tuanya yang sangat sayang kepadanya, ini saya orang tuanya tidak akan memberi. Masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Ya. Nah, pada hari tersebut orang yang zalim dalam keadaan kerugian yang yang nyata. Dan di dalam sebuah hadis, "Az-zulm zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari di hari kiamat. Jadi kezaliman penguasa itu akibatnya kepada mereka sendiri. Ya, dan Allah tidak akan meninggalkan kezaliman yang dilakukan di antara para hamba Nah, seandainya tidak disempurnakan di dunia, maka akan disempurnakan oleh Allah di akhirat. Adapun apabila mereka baik, menjadi orang yang soleh, maka kesolehan mereka adalah untuk diri mereka sendiri. Mereka sendiri yang mengambil faedah dari kesolehan ini. Demikian pula al-muslimin, mereka juga mengambil faedah apabila penguasa kita dan juga pemerintah kita menjadi orang-orang yang yang soleh. Ya, ini adalah keterangan dari Abu Ali Mudail ibn Iyal yang beliau adalah salah seorang guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian setelah itu beliau menukil ucapan dari At-Tahawi. Waqala At-Tahawi fi aqidati ahli sunnah wal jamaah. Dan berkata At-Tahawi. Ini adalah seorang ulama yang meninggal pada tahun 321 Hijriah ya 321 Hijriah. Atau Hawi ya di dalam ya ketika beliau menerangkan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, beliau mengatakan wala nara al-khuruja ala a'immatina wa mulati umurina wa injar. Ya, beliau mengarang sebuah kitab yang dikenal dengan Al-Aqidah atau tahawiyah Ya, Al-Aqidah atau hawiyah yang isinya adalah akidah al-sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan dan beliau dulu ya atau hawi ini dulu madhabnya Syafi'i. Kemudian setelah itu ia pindah ke madhab Hanafi. Jadi pernah merasakan ya di madhab e, Syafi'i demikian pula di madhab Hanafi. Beliau mengarang kitab ini yang dikenal dengan Al-Aqidah atau Hawiyah. Ya dan beliau meninggal pada tahun 321 Hijriah. Beliau mengatakan wala nara al-khuruja ala a'immatina wa ulati umurina wa injar. Kami, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, tidak memandang bolehnya memberontak kepada penguasa kami. Wa ulati umurina, demikian pula para pemerintah kami. Yang beliau mengatakan, wala nara al-khuruja ala a'immatina wa ulati umurina. Kami tidak memandang, artinya kami tidak membolehkan memberontak kepada penguasa yang sah dan pemerintah yang sah. Wa injaru meskipun mereka berbuat zalim. Jadi kezaliman mereka tidak menjadikan kita memberontak kepada penguasa dan tidak menjadikan kita mendoakan jelek bagi penguasa kita. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wala nanzi'u yadan min ta'atihim dan kami tidak akan mencabut tangan kami dari mentaati mereka. Artinya kami tidak akan melepaskan tangan kami dari ketaatan kepada penguasa. Tetap kami sebagai ahlu sunnah wal jamaah tetap taat dan juga mendengar kepada pemerintah dan penguasa penguasa kami. Wa nara min ta'atillahi azza wa jalla Dan kami melihat ya dan kami memandang bahwasanya mentaati mereka yaitu mentaati pemerintah min taatillah adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Fariidah dan ini adalah sebuah kewajiban. Yang beliau mengatakan kami yaitu ahlu sunnah wal jamaah memandang bahwasanya mentaati penguasa adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Karena Allah lah yang telah memerintahkan kita untuk mentaati penguasa. Ya ayyuhalladzina amanu Ati'i Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Jadi masuk dengan ulil amri di sini adalah umara wal ulama. Mereka adalah para penguasa dan juga para ulama. Diperintahkan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran. Berarti ketika kita mentaati pemerintah, pada hakikatnya kita telah mentaati Allah di dalam Al-Quran. Karena Allah lah yang telah yang menyuruh kita untuk mentaati pemerintah. Fariyotan dan ini hukumnya adalah wajib. Bukan sunnah. Ya, mentaati pemerintah hukumnya adalah wajib. Karena Allah mengatakan wa ulil amri. Dan sebelumnya sebelumnya Allah mengatakan ati'u, hendaklah kalian taat. Ini adalah uh, uh, kalimat yang isinya adalah perintah. Dan asal dari perintah adalah kewajiban. Jadi mentaati pemerintah kita adalah sebuah faridah, sebuah kewajiban dan ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Malam ya'muru bima'siyatin wa nad'u lahum bisalati wal mu'afah. Beliau mengatakan selama mereka tidak memerintahkan dengan kemaksiatan. Jadi hukumnya faridah, hukumnya wajib mentaati penguasa malam ya'muru bi maksiyah selama mereka tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Karena di dalam sebuah hadis disebutkan eh, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan malam ya'muru bi maksiyah fa in umiru bi maksiatin fala sam fala ta'ah. Selama mereka tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Apabila mereka menyuruh kepada kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak boleh kita mentaati kemaksiatan tersebut dan tidak boleh kita mendengar kemaksiatan tersebut. Jadi kalau pemerintah misalnya mengeluarkan sebuah perintah atau keputusan atau ketetapan atau undang-undang misalnya yang isinya adalah bertentangan dengan syariat. Bertentangan dengan syariat kita. Boleh tidak kita mentaati? Tidak boleh. Ya, tapi kalau ya tidak bertentangan dengan syariat maka wajib bagi kita untuk mentaati. Ya, dan para ulama yang membuat permisalan, ya, membuat contoh. Seperti misalnya peraturan lalu lintas atau e, apa lampu merah di perempatannya adalah adalah peraturan pemerintah. Ya, kalau merah berhenti, kalau hijau maka berjalan. Ini peraturan pemerintah. Bertentangan dengan syariat atau tidak? Tidak bertentangan. Berarti dalam keadaan demikian kita harus mentaati pemerintah di dalam peraturan tersebut. Sehingga seorang muslim ia berhenti ketika lampu merah dan niatnya adalah mentaati pemerintah. Sebagaimana Allah ya perintahkan di dalam Al-Qur'an. Kalau dia niatnya demikian dapat pahala. Kalau niatnya demikian, itu dia berhenti karena lampu merah dan niatnya adalah ingin mentaati pemerintah sebagaimana Allah perintahkan, maka dia mendapatkan pahalanya. Ya, kalau memang perintah tersebut atau aturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat maka wajib kita laksanakan. Tetapi kalau sampai ya perintah tersebut bertentangan dengan syariat maka tidak boleh kita mentaati perintah tersebut. Malam ya'muru bi maksiyah. Karena tentunya Allah dan juga Rasulnya lebih kita dahulukan daripada ketaatan kepada makhluk. Ya, ketaatan Allah, ketaatan kepada Rasulnya ini adalah ketaatan yang mutlak harus kita taati. Adapun ketaatan kepada makhluk, ya taat taatnya kita kepada penguasa, taatnya kita kepada orang tua kita, taatnya kita kepada pimpinan kita, maka itu adalah ketaatan yang muqayyadah, yaitu ketaatan yang diikat. Diikat dengan apa? Diikat dengan syariat. Kalau sesuai dengan syariat kita laksanakan, kalau tidak sesuai dengan syariat maka fala sam'a wala ta'ah. Tidak boleh kita mendengar dan taat. Seandainya orang tua kita yang kita diperintahkan untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, dan Allah menjadikan hak kepada orang tua ini setelah hak Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah menunjukkan ya mengabarkan kepada kita kewajiban kita bertauhid, Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah jadikan hak orang tua setelah hak Allah. Tapi ketika mereka menyuruh kita untuk berbuat syirik, maka tidak boleh kita taati. Maka tidak boleh kita taati meskipun itu adalah orang tua kita sendiri. Sambil kita terus berbuat bakti, berbakti kepada orang tua kita, tetap berbuat baik. Ya, dengan ucapan yang baik, ya dengan perilaku yang baik. Tapi kalau sudah menyuruh kepada kemaksiatan, apalagi kepada kesyirikan, maka tidak boleh kita mentaati orang tua di dalam kesyirikan tersebut. Ya, jadi yang mutlak hanya ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, وَنَدَعُوا لَهُمْ lahum بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَةِ Dan kami mendoakan kebaikan bagi mereka dengan as-salah, ya dengan kebaikan, dengan kesalehan, wal mu'afah, demikian pula dengan keselamatan. Yang mendoakan kebaikan untuk pemerintah kita dan juga penguasa kita, ya semoga Allah memperbaiki mereka, semoga Allah menjaga mereka dan menjadikan bagi mereka teman-teman yang baik di sekitarnya. Ini adalah doa yang baik untuk para penguasa dan pemerintah kita. Nah, kemudian setelah itu beliau menukil ucapan seorang ulama yang meninggal pada tahun 449. Waqala waqala Asy-Syaikh Abu Ismail As-Sabuni fi kitabih Aqidatis Salafi Ashabil Hadis dan berkata Syekh Abu Ismail As-Sabuni di dalam kitabnya Aqidah Salafi Ashabil Hadith Aqidah dari para pendahulu kita para salaf yang mereka adalah ashabul hadith mereka adalah para ahli hadith ya belum menyebutkan di dalam kitab ini dan belum meninggal pada tahun 449 yaitu pada abad yang kelima wa yara ashabul hadith al-jum'ata wal 'idaini wa ghairahuma min as-salawati khalfa kulli imamin muslim marran kana aw fajiran. Beliau mengatakan, yaitu As-Sabuni di dalam kitabnya ketika menyebutkan tentang akidah para pendahulu kita, para ahli hadis. Ya, beliau menyebutkan bahwasanya ashabul hadis, para ahli hadis memandang berpendapat bahwasanya salat Jumat dan juga salat dua hari raya dan juga yang selainnya di antara sholat-sholat khalfa kulli imamin muslim. Dilakukan itu semua di belakang penguasa yang muslim. Jadi sholat Jumat yang bersama penguasa. Demikian pula melakukan dua hari raya ini bersama penguasa. Apabila mereka menentukan hari raya, maka kita berhari raya bersama pemerintah dan juga penguasa. Barron kana au fajiran, baik. Penguasa tersebut tersebut adalah bar, adalah orang yang soleh ataupun orang yang fajir ataupun dia adalah penguasa yang tidak soleh. Ya selama dia muslim, ya baik dia adalah seorang penguasa yang soleh ataupun seorang penguasa yang senang bermaksiat, maka kita tetap ber, melakukan itu semua bersama pemerintah kita. Salat Jumat demikian pula berhari raya bersama pemerintah. Wa yarawna jihadal kafarati ma'ahum wa in kanu jawaratan fajara dan mereka memandang yaitu ahlu sunnah wal jamaah ashabul hadith mereka memandang bahwasanya berjihad melawan orang-orang yang kafir bersama mereka yaitu kita berada di belakang penguasa kita dan ini menunjukkan bahwasanya jihad ini disyariatkan bersama penguasa yang sah yang kita berjihad apabila dipimpin oleh penguasa dan juga pemerintah kita yang bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian mereka pergi sendiri-sendiri ke daerah tertentu atau ke negara tertentu melakukan jihad. Yang namanya jihad di dalam Islam ini harus bersama penguasa dan juga pemerintah yang sah. Wa in kanu jawaratan fajarah. Meskipun pemerintah tersebut adalah orang-orang yang zalim. Ya, tetapi kita tetap yang melakukan jihad ini bersama ya di bawah pimpinan para penguasa kita dan juga para pemimpin kita meskipun mereka adalah orang yang fajir, meskipun mereka adalah orang yang zalim. Wa yarawna ad-du'a lahum bil islah wat tawfiqi was salahi wa basti al-adli fil ra'iyah. Dan mereka memandang mendoakan kebaikan bagi pemerintah dengan al-islah. Ya, semoga Allah memperbaiki mereka, mensolehkan mereka. Wat taufik, semoga Allah memberikan taufik yang memberikan taufik kepada mereka. Ini Masuk dengan taufik adalah e, diberikan e, hidayah kepada jalan yang lurus. Diberikan hidayah kepada e, kepada jalan yang lurus. Dan dijadikan mereka yang senantiasa isti'anah dan memohon pertolongan kepada Allah. Wassalah demikian pula kebaikan bagi mereka wabasti al-adli fir demikian pula mengembangkan menyebarkan keadilan kepada para rakyatnya. Ini diantara doa-doa yang baik yang seharusnya kita panjatkan ya doa ini kepada Allah Azza wa Itu Allah e, memperbaiki mereka, demikian pula memberikan taufik ya kepada mereka dan supaya e, Allah menjadikan mereka menjadi penguasa-penguasa yang adil. Ini adalah poin kelima yang disebutkan oleh Syekh e, Hafizullah Kemudian e, di sini saya bawakan nukilan-nukilan yang lain dari para ulama dan juga para pendahulu kita para salaf yang berisi tentang pentingnya kita mendoakan kebaikan bagi penguasa. Yang pertama dari Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu. Ya khalifah yang kedua. Beliau mengatakan, "I'lamu anna an-nasa lan yazalu bi khairin mastaqamat lahum wulatuhum wa hudatuhum. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya manusia senantiasa dalam kebaikan selama penguasa mereka dan juga dai-dai mereka dalam keadaan istiqomah. Jadi selama penguasa mereka dalam keadaan baik, dalam keadaan istiqomah, maka manusia akan senantiasa dalam kebaikan. Sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan ilahnya, sebabnya. Dan ini menunjukkan pentingnya kita mendoakan kebaikan bagi pemerintah. Karena pemerintah ya kalau dia istiqomah dan dia baik, maka manusia akan senantiasa dalam kebaikan. Ini ucapan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Munir Al-Maliki. Ya, beliau mengatakan yang menukil dari sebagian salaf annahu da'a li sultanin zalimin ada sebagian salaf jadi Ibnu Munir Al-Maliki dia e, menukil dari sebagian salaf bahwasanya dia mendoakan kebaikan untuk penguasa yang zalim faqila lahu atad'u lahu wa huwa zalim ada yang bertanya kepada orang soleh tersebut Apakah engkau mendoakan kebaikan bagi penguasa tersebut padahal dia adalah orang yang zalim? Ya, padahal dia adalah orang yang zalim. Kenapa engkau mendoakan kebaikan untuk dia? Ya, maka beliau mengatakan, faqala i wallahi, iya demi Allah. Ad'u lahu in innama yadfa'u Allahu bi baqaihi a'lamu mimma yadfa'u bi zawalihi. Beliau mengatakan, iya demi Allah bersumpah. Sesungguhnya eh, aku mendoakan kebaikan untuk dirinya. Sesungguhnya apa yang Allah tolak dengan keberadaannya itu lebih besar, ya lebih banyak masalahnya daripada apa yang Allah tolak ketika dia tidak ada. Artinya ketika dia mendoakan kebaikan bagi pemerintah, maka maslahat yang Allah datangkan ini lebih besar. Ya, lebih besar daripada ketidakadaan penguasa atau pemerintah. Baik. Kemudian setelah itu ada nukilan dari Sa'id bin Ismail Az-Zahid yang ketika beliau meriwayatkan hadis ad-dinu an-nasihah. Ya, ketika beliau meriwayatkan hadis uh, Ad-Dari yang isinya adalah ad-dinu an-nasihah. Beliau mengatakan, yang beliau mengatakan, "Fansah lis-sultan." Hendaklah engkau, wahai fulan, membersihkan dirimu kepada penguasa. Wa aktir lahu minad du'a wal rasyad bil qawli wal amal wal hukum. Dan hendaklah engkau memperbanyak doa kebaikan bagi penguasamu dengan as-salah dengan kesolehan dan semoga dia mendapatkan petunjuk ketika dia berucap, ketika dia beramal, demikian pula ketika menghukumi di antara manusia. فَإِنَّهُمْ إِذَا صَلُحُوا صَلُحَ الْعِبَادُ بِصَلَاحِهِمْ Karena sesungguhnya mereka apabila soleh, maka hamba-hamba yang lain juga akan soleh. وَإِيَّاكَ أَنْ تَدَعُوا عَلَيْهِمْ بِاللَّعْنَةِ Ya وَإِيَّاكَ أَنْ تَدَعُوا عَلَيْهِمْ بِاللَّعْنَةِ Dan hati-hati kamu, jangan sampai engkau mendoakan kejelekan kepada penguasamu dengan laknah. Ya, jangan sampai mendoakan laknat kepada pemerintah karena makna laknat dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, kalau seseorang mendoakan laknat kepada pemerintah, maka dia telah mendoakan semoga pemerintah tersebut jauh dari kasih sayang Allah Azza wa Karena akibatnya apa? Fayazdadu syarran wa yazdada al-bala'u 'alal muslimin. Karena kalau kamu doakan dengan laknat, maka kejelekannya akan tambah. Ya berarti dia semakin jauh dari rahmat Allah. Kalau sebelumnya zalim, maka akan semakin zalim. Kalau sebelumnya senang berbuat maksiat, maka akan semakin banyak berbuat maksiat. Wa yazdadal bala'u 'alal muslimin sehingga ujian dan cobaan kepada kaum muslimin semakin bertambah. Walakin ud'u lahum bitaubah, tetapi hendaklah engkau mendoakan dengan taubat. Itu memohon kepada Allah semoga Allah menjadikan penguasa kita bertaubat dari kesalahannya bertobat dari dosanya. Fayatruku sehingga dia meninggalkan dosa tersebut. Fayartafi'u al-bala'u 'anil mu'minin sehingga ujian dan juga cobaan ini diangkat dari kaum muslimin. Ketika penguasa kita bertobat ya dari kemaksiatannya, dari kezalimannya, maka akan hilang dan akan terangkat musibah yang menimpa kaum kaum muslimin. Ya. Ini adalah ucapan dari uh, Sa'id Ibnu Ismail dan beliau adalah salah seorang yang zuhud. Lain. Kemudian di sana ada nukilan yang lain. Ya, nukilan yang yang lain. Dari Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani ini dikenal sebagai ya, di antara wali-wali Allah Azza wa Jalla. Ya dan e, kisah beliau dengan salah seorang yang mengaku menjadi nabi di zamannya ini e, dikenal ya ketika beliau di apa di di apa diuji oleh Allah Azza wa Jal kemudian dipanggil oleh salah seorang yang mengaku menjadi nabi saat itu yaitu Al, -As, eh, Al Aswad Al Ansi. Ya didatangkan Abu Muslim Al Qaulani ya dan ditanya oleh Al Aswad Al Ansi dengan mengatakan atasyhadu anna Muhammadan Rasulullah Apakah engkau bersaksi bahasanya Muhammad adalah Rasulullah? Dia mengatakan, "Na'am, iya." Kemudian ditanya lagi oleh orang yang mengaku menjadi nabi ini, atas "Atashhadu anni Rasulullah?" Apakah kamu bersaksi bahwasanya aku adalah Rasulullah? Qal dia mengatakan lam asma, aku tidak mendengar. Ditanya lagi, atas "Atashhadu anna Muhammad dan Rasulullah?" Apakah kamu bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah? Qala na'am, ia mengatakan iya. Kemudian ditanya lagi, "Apakah engkau bersaksi bahwasanya aku adalah Rasulullah?" Dia mengatakan, "Aku tidak pernah mendengar. Ketika ditanya, apakah Muhammad adalah Rasulullah? Dia mengatakan iya. Dan setiap ditanya, apakah aku, itu Aswad al-Ansi adalah Rasulullah? Dia mengatakan tidak mendengar. Sampai akhirnya dia dilempar, ya dihukum dan dilempar ke dalam api. Tapi Allah SWT menyelamatkan Abu Muslim al qaulani sehingga api tersebut tidak memudarati sedikit pun pada tubuh Abu Muslim al qaulani Ini adalah e, termasuk karomah yang Allah berikan kepada wali-walinya, kemudian setelah itu eh, pengikut dari Al-Aswad Al-Ansi menyuruh Al-Aswad Al-Ansi untuk mengusir Abu Muslim Al-Khawlan. Karena selama dia masih di sini dia akan merusak dakwahnya. Akan merusak dakwahnya Al-Aswad Al-Ansi sehingga diusir dan pergilah Abu Muslim ke kota Madinah. Dan saat itu yang menjadi khalifah adalah ya Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab. Jelas datang ke kota Madinah kemudian bertemu dengan eh, Umar bin Khattab dan ketika dia bertemu yang ditanya oleh Umar bin Khattab yang ditanya oleh Umar bin Khattab bagaimana kabar seorang laki-laki yang tidak uh, di, di, dibakar oleh api maksudnya adalah bertanya kepada Abu Muslim Al-Khawlani ini dan saat itu Umar tidak tahu bahwasanya ini adalah Abu Muslim Al-Khawlani Beliau bertanya bagaimana kabar eh, sebelumnya dia bertanya antum dari mana? Dia mengatakan dari Yaman. Baik, bagaimana kabar ya seorang laki-laki yang dibakar oleh ya musuh Allah yaitu Al-Aswad Al-Ansi sehingga dia tidak dia tidak terbakar. Kemudian Abu Muslim al Khawlani ketika ditanya dengan pertanyaan seperti ini, dia mengatakan Zaka Abdullah. Itu adalah Abdullah. Maksudnya menyebutkan nama. Yang menyebutkan nama Abu Muslim al Khawlani Itu adalah si Fulan. Dan maksud Abu Muslim al Khawlani ingin menyembunyikan dirinya. yang seakan-akan yang dibakar tersebut bukan dirinya sehingga dia mengatakan apa? Itu adalah Abdullah bin Fulan. Yang seakan-akan yang dibakar bukan dirinya. Dan ini adalah sifat seorang wali. Yang di antara wali-wali Allah mereka tidak menampakkan karamahnya kepada orang lain. Semakin dia mendapatkan karamah dan keutamaan dari Allah maka akan semakin dia tawaduk. Semakin dia merendahkan diri di hadapan manusia, berusaha untuk disembunyikan. Ya, kemudian akhirnya Umar bin Khattab dan kita tahu bahwa beliau adalah seorang yang mulham. Beliau mengatakan, demi Allah, apakah orang tersebut adalah kamu? Ya, ketika dikatakan demikian, barulah Abu Muslim Al-Qawlani mengakui bahwasanya orang tersebut adalah dirinya. Ini adalah di antara uh, atau di antara keutamaan Abu Muslim al qaulani Beliau mengatakan tentang seorang amir mengatakan tentang penguasa. Apa yang beliau katakan? Yang dikatakan oleh seorang wali di antara wali-wali Allah yaitu Abu Muslim Al-Khawlani. Beliau mengatakan, "Innahu mu'ammarun 'alaika mithlu." Sesungguhnya engkau akan dipimpin oleh orang yang semisal Jadi pemerintah keadaan dia itu sesuai dengan keadaan rakyatnya. Kalau rakyatnya bagus, maka insya Allah akan keluar di antara mereka penguasa yang bagus. Tapi kalau keadaan rakyatnya sangat parah dan jauh dari agama, maka akan dipimpin dan akan akan keluar dari mereka penguasa yang juga jauh dari dari agama. Ya, oleh karena itu sebagian salaf ya mengatakan kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian atau sebagaimana keadaan kalian maka Allah akan mendatangkan pemimpin bagi kalian. Artinya kalau kalian baik, dekat dengan agama, maka Allah akan mendatangkan seorang penguasa yang juga dekat dengan agama. Karena penguasa itu muncul dari diri kita. Kalau kita baik, maka Allah akan memilihkan bagi kita penguasa yang baik. Tapi kalau kita keadaan kita jauh dari agama, jauh dari tauhid, jauh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan menjadikan pemimpin yang semisal dengan diri kita. Beliau mengatakan, "Innahu mu'ammarun 'alaika mithluk." Ya sesungguhnya engkau akan diberikan penguasa yang semisal dengan dirimu. Fa in ihtada fahmadillah wa in amila bi ghairi dzalik fad'u lahu. Apabila dia mendapatkan hidayah, maka hendaklah engkau memuji Allah. Dan apabila dia mengamalkan yang lain daripada itu, artinya berbuat maksiat, fad'u lahu bil huda wa la tukhalifhu fatadil. Maka hendaklah engkau mendoakan uh, hidayah untuk dirinya wa la tukhalifhu fatadil dan janganlah engkau menyelisih penguasa tersebut karena engkau akan menjadi sesat. Ini diucapkan oleh Abu Muslim Al-Khawlani dan ucapan beliau bisa dilihat di kitab As-Sunnah yang dikarang oleh Al-Khawlan. Nah. Kemudian setelah itu di sana ada nukilan dari Fudail bin Ayyad yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian ada ucapan Imam Ahmad bin Hanbal yang juga dikeluarkan oleh Al-Khallal di dalam sunnahnya. Beliau mengatakan wa inni la ad'u lahu bitasdid wa tawfiq fil laili wan nahar wa ta'yid wa ara dzalika wajiban alayya. Al-Imam Ahmad beliau mengatakan, sungguh aku mendoakan kebaikan bagi penguasa Semoga Allah meluruskan beliau dan memberikan taufik kepada beliau fil laini wan nahar baik di, di malam hari maupun di siang hari. Wa ta'yid dan semoga Allah menguatkan beliau. Wa ara wajiban alayya dan aku memandang bahwasanya itu hukumnya wajib atas diriku. Ini diucapkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Baik. Ya, mungkin sampai di situ dulu. Itu adalah beberapa ucapan para pendahulu kita dan juga para ulama kita yang isinya adalah e, pentingnya kita mendoakan kebaikan untuk para penguasa dan juga para pemimpin kita. Dan tidak harus kita di dalam mendoakan harus di hadapan orang lain. Bahkan bagus apabila kita mendoakan ya kebaikan bagi pemerintah kita dan juga penguasa kita, dia ya, di sela-sela doa kita. Ya apalagi bapak-bapak sekalian yang sekarang di tanah suci dalam keadaan safar yang mendoakan pemerintah dan penguasa. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan semoga Allah menjaga mereka dari kejelekan musuh-musuh Allah. Dan semoga Allah yang memberikan bagi mereka teman-teman di sekitarnya yang baik. Karena yang namanya penguasa ini semua orang ingin dekat. Ya apalagi yang memiliki kepentingan. Banyak orang yang berkepentingan. Sehingga ya banyak orang yang ada di sekitar penguasa. Ya kita memohon kepada Allah. Semoga Allah menjaga mereka dari kejelekan teman-teman ya yang tidak baik. Ini nanti ketika tawaf, ya ketika kita di atas sofa dan juga marwah, ya ketika kita di multazam, apabila kita berdoa, ketika kita safar, doakan kebaikan untuk pemerintah dan juga penguasa kita. Karena baiknya mereka, ini adalah baiknya kita sendiri dan juga negeri negeri kita. Dan negara Saudi ini adalah contoh yang bagus, karena antara rakyat dan juga pemerintah mereka saling mendoakan satu dengan yang lain dan setiap Jumat ya pada khutbah-khutbah Jumat di semua masjid yang di sana ada doa yang mereka panjatkan ketika ya doa khutbah Jumat setelah khutbah Jumat ya di sana ada isinya di antaranya adalah mendoakan kebaikan bagi pemerintah. Ya semoga Allah memberikan taufik kepada Khadimul Haramain dan seterusnya. Semoga Allah memperbaiki mereka, semoga Allah ya menjadikan amalan mereka di dalam apa yang Allah ridhoi dan seterusnya. ini yang harusnya kita tiru sebagai seorang muslim yang berakidah sunnah wal jamaah memperbanyak mendoakan kebaikan bagi pemerintah kita. Allah taala alam. Itulah yang bisa kita sampaikan dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Nah. Bagaimana hukumnya pelajar atau mahasiswa dalam menuntut ilmu di sekolah? Tidak masalah ya seseorang menuntut ilmu duniawi ya dan uh, dengan menjaga adab-adabnya tentunya ya uh, misalnya menjauhi ikhtilat yang menjauhi campur dengan uh, lawan jenis dan juga larangan-larangan yang lain ada besar asal maka tidak masalah kita dan seterusnya, maka ini tentunya sebuah kebaikan bagi kaum muslim. Tapi harus dia ketahui yang wajib bagi dia adalah mempelajari ilmu agama. Selain dia mempelajari ilmu dunia, maka diharuskan dia untuk mempelajari ilmu agama. Ini adalah e, sebuah kewajiban, ya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban dia tentang tata cara wudhu, tata cara sholat, tentang masalah akidah. Yang makin adalah termasuk ilmu yang harus dipelajari oleh seorang muslim dan juga muslimah. Setelah itu kalau dia ingin mempelajari ilmu dunia maka silahkan. Yang mempelajari kedokteran, mempelajari eh, teknologi dan seterusnya untuk kebaikan dirinya dan juga kebaikan kaum muslimin. Allah taala a'lam. Bagaimana nasihat untuk kita di dalam taat kepada penguasa meski dia zalim karena akan sangat berat melaksanakan perintah taat kepada penguasa di tengah zaman yang penuh fitnah ini. Ya, dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun tantangan berat, kita diperintahkan tetap untuk yang mendengar dan taat kepada pemerintah. Ya, meskipun mereka melakukan kezaliman. Sebutkan di dalam hadis, wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Meskipun dia memukul punggungmu dan meskipun dia mengambil hartamu. Fasma' wa atiq, maka adalah engkau mendengar dan taat. Meskipun dia mendolimi kita di dalam fisik kita, demikian pula harta kita, maka petunjuk beliau tetap kita mendengar dan dan taat. Kalau dikatakan berat memang berat dan ini adalah ujian. Ya, dan kita kita adalah orang yang beriman yang sudah mengaku beriman kepada Allah dan juga Rasulnya dan harus kita yakini bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memerintahkan sesuatu pasti di sana ada hikmah dan juga maslahat Kadang kita tahu dan kadang kita tidak tidak tahu. Tapi keyakinan kita kalau beliau memerintahkan pasti itu ada kebaikan bagi diri kita dan orang lain. Sehingga kita tetap bersabar dan tetap mendengar dan taat kepada pemerintah kita meskipun mereka mendolimi diri kita. Ya, dan beliau mengatakan di dalam hadis yang lain, Inilah engkau yang melaksanakan kewajiban yaitu sebagai rakyat mendengar dan taat dan meminta kepada Allah hak kalian. Jadi kalau memang ada hak kita yang diambil oleh pemerintah ya dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak benar, maka kita minta kepada Allah hak tersebut. Dan tetap kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang rakyat yaitu mendengar dan juga taat kepada pemerintah dan e, e, mendengar dan taat kepada pemerintah dan tidak membangkang atau memberontak kepada pemerintah yang yang sah. Nah. Tidak ada sholat setelah sholat asar. Namun bagaimana jika selepas sholat asar saya mendapat peluang untuk masuk ke Raudhah? Adakah boleh bagi saya untuk sholat dua rakaat? Rasulullah SAW mengatakan, sholat sholata al asri hatta al syams. Hatta al syams. Tidak ada sholat setelah asar sampai tenggelam matahari. Ini menunjukkan larangan melakukan sholat setelah sholat asar. Dan yang disyariatkan setelah sholat asar sampai maghrib adalah membaca dikir sore. Yang membaca dikir sore yang senantiasa dijaga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada dikir pagi dan juga sore. Ya, dibaca di pagi hari yaitu antara e, setelah sholat subuh sampai terbit matahari dan sore hari setelah sholat asar sampai maghrib. Adapun melakukan sholat setelah sholat asar maka ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang dimaksud adalah sholat sunnah yang mutlak yang sholat sunnah yang mutlak artinya yang tanpa sebab karena sholat sunnah ada dua ada sholat sunnah yang yang datul asbab yang memiliki sebab seperti tahiyatul masjid misalnya ada sebabnya yaitu seseorang masuk ke dalam masjid di sana ada sholat wudhu ya di sana ada sholat rawatib ini memiliki sebab tapi di sana ada sholat sunnah yang mutlak. Hanya seseorang melakukannya tanpa sebab. Hanya ingin memperbanyak sujud. Hanya ingin memperbanyak amal solehnya. Maka ini dinamakan dengan sholat sunnah mutlak. Seorang melakukan sholat dua rakaat. Kemudian setelah selesai salam dua rakaat lagi dan seterusnya. Tidak ada batasnya. Ingin memperbanyak sujud kepada Allah. Ini dinamakan dengan sholat sunnah mutlak yang tanpa sebab. Yang dilarang adalah sholat sunnah tanpa sebab yang mutlak. Apabila seseorang misalnya setelah sholat asar, kemudian dia membaca Al-Quran sebentar, kemudian setelah itu dia ingin sholat mutlak, yaitu ingin e, memperbanyak sujudnya, memperbanyak sholatnya di sini, misalnya di Masjid Nabawi. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena ini adalah sholat sunnah mutlak yang dilakukan pada waktu yang terlarang. Tapi kalau sholat sunnahnya adalah yang memiliki sebab. Seperti misalnya sholat tahiyatul masjid. Seorang datang dari rumahnya habis asar, ya, ya sholat asar di dekat rumahnya, di masjid dekat rumahnya, kemudian langsung datang ke sini, ingin mengikuti majelis taklim misalnya. Maka meskipun e, setelah asar waktunya, tetap disyariatkan untuk melakukan apa? Tahiyatul masjid. Kenapa? Karena tahiyatul masjid ini memiliki sebab. Ya, jadi kalau memiliki sebab, nggak masalah kita melakukan sholat tersebut meskipun itu di waktu yang terlarang. Oleh karena itu dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau mengkodok yang sholat rawatib setelah asar. Karena ada tamu yang setelah zuhur, yang sehingga beliau tidak sempat melakukan ba'diyah zuhur. Baru sempat setelah sholat asar. Kemudian beliau mengkodoknya setelah sholat setelah sholat asar. Karena memang itu ada ada sebabnya. Allah Ta'ala a'lam. Apakah sholat sunnah yang boleh kita kerjakan ketika dalam safar? Sebagian ulama seperti Syekh bin Bas rahimahullah dan juga yang lain mengatakan yang kita tinggalkan adalah sholat rawatib. Ya, kecuali dua rakaat sebelum subuh. Adapun sholat duha maka tetap dikerjakan. Yang sholat duha maka tetap dikerjakan. Termasuk di antara tahiyatul masjid apabila kita masuk ke masjid dan kita dalam keadaan safar maka kita tetap mengerjakan sholat tersebut. Allah taala a'lam. Bagaimana sikap kita tentang peraturan pemerintah yang mewajibkan asuransi kesehatan padahal asuransi termasuk gharar? Apabila kita bisa menghindar dengan cara yang baik, maka tidak masalah. Tapi seandainya mau tidak mau harus membayar, maka kita berikan dan ini adalah masuk di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, wa in akhadha malak, meskipun dia mengambil harta, Dan ini adalah mengambil harta tanpa hak, ya, dan sebuah kezaliman. Ya, kita berikan kalau memang mau tidak mau harus membayarnya. Tapi kalau bisa menghindar ya dengan cara yang baik ya dan tidak ada mudarat di sana maka kita laksanakan dan tidak masalah kita menghindari asuransi tersebut. Allah taala a'lam. Dan adalah e, penguasa bertakwa kepada Allah dan menjauhi kedoliman-kedoliman ya karena seperti yang tadi kita sebutkan kedoliman itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana contoh doa menurut sunnah untuk mendoakan penguasa? Di antaranya adalah sebagaimana kalau kita mendoakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Yang kita mohon kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada beliau jalan yang lurus. Semoga Allah membuka pintu taubat yang untuk beliau. Semoga Allah memberikan taufik kepada beliau. Semoga diberikan kemudahan di dalam mengurus negara ini. Ya, karena mengurus negara bukan perkara yang mudah. Ya, meminta kepada Allah semoga Allah memudahkan urusannya dan seterusnya. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala a'lam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.